بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. ويطاف قوارير من فضة قدروها تقديرا Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wa minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.